warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa Wa ashadu an la ilaha ilallahu wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin rahimani wa jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita di dalam majelis yang mulia ini Meneruskan pelajaran kita terkait dengan bagaimana sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam masih berkaitan dengan sunnah-sunnah di dalam berwudhu. Maka kita akan masuk hadis yang baru Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu <clears throat> Maka dibawakan oleh Beliau Alimamul mulmak Maqdisi Dalam kitab Umdatil Ahkam Hadis yang ke-10 yang kita baca ini dalam urutan hadis yang kita pilih hadis yang ke-9. Maka beliau mengatakan An-Nu'aim Al-Mujmir An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu' Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al Rawahul Bukhari wa Muslim. Mashiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Nu'aim al-Mujmir. Beliau adalah seorang tabi'in. Meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah yang beliau Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda Inna ummati sesungguhnya umatku ini yud'auna yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti akan diseru akan dipanggil Urron muhajjalin dalam keadaan memiliki cahaya yang mengkilat sinar yang memancar min atharil wudu yang merupakan sebab bekas-bekas air wudhu yang mengena pada anggota tubuhnya. Maka kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu meneruskan faman istata'a minkum an yutila ghurratahu. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang ghurrah yakni cahaya tadi yang mengkilat falyaf'al maka pan, lakukanlah Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di nomor hadis 136 dan Imam Muslim mengeluarkan dalam dua tempat nomor hadis 246 dan 250 dan datang dalam lafat yang lainnya kata Nu'aim al-Mujmir Ra'aitu Abu Hurairah yatawadda maka aku melihat Abu Hurairah berwudu. Faghasala wajhahu wa yadaihi. Maka sampailah beliau mencuci wajahnya dan kedua tangannya. Maka tatkul tatkala mencuci kedua tangannya hatta kada yablughal mankibaini. Hampir-hampir saja beliau ketika mencucinya bukan sekedar siku selesai namun hampir dengan sampai dengan pundak kedua pundaknya. 6. Suma ghassala rijlahu kemudian sampai dengan beliau ketika mencuci kaki hatta rofa ila ini sampai dengan mencucinya kepada pertengahan betis. Hampir pada betisnya. Nah, ini perbuatan Abu Hurairah. 6. semua qala maka kemudian beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah Sesungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat nanti Ghurran muhajjalin min atharil wudu dalam keadaan memiliki cahaya yang mengkilat yang merupakan bekas-bekas air wudhunya. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang ghurrah tadi, cahaya yang mengkilat tadi pada hari kiamat, wa tahjilahu dan kilatannya falyaf'al, maka lakukanlah. Hadis ini menerangkan perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian datang dalam lafaz yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam nomor hadis 250. Maka Abu Hurairah mengatakan sami'tu Khalili. Aku mendengar Khalili yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul beliau bersabda Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu akan sampai cahaya kilatan bagi seorang mukmin sebagaimana sampainya air wudhu tersebut. Maka tiga riwayat yang dibawakan dalam kitab ini yang melengkapi satu dengan yang lainnya dan memberikan faedah tambahan. Marilah kita mengulas dan memetik beberapa faedah yang memungkinkan untuk kita ambil dalam kesempatan kali ini. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ulas ke depan. Hadis ini datang dari seorang tabi'in. Siapa itu tabi'in? Tabi'in adalah muridnya para sahabat. Mereka adalah orang yang bertemu dengan sahabat beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafat dalam keadaan mukmin ini tabi'in. Adapun sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi kemudian beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan wafat dalam keadaan mukmin. Itulah sahabat Nabi. Dua generasi ini ditambah satu generasi berikutnya yakni tabi'ut tabi'in murid-muridnya para tabi'in yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafat dalam keadaan mukmin tiga generasi ini barakallahu fikum merupakan generasi yang direkomendasi yang dipuji dan dintaskia oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan khairun nasi korni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum faqala anas nasitu an qala qala badahu marrataini aw thalathan nah mau kama qal <clears throat> diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia sebecik-beciking menungso korni orang yang hidup semasa dengan nabi tentunya mereka yang beriman dengan apa yang dibawa nabi dan wafat dalam keadaan mukmin siapa mereka para sahabat nabi Summaladina yalunahum, kemudian orang yang setelah mereka, yakni murid-murid mereka, yang beriman dengan para soha, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafat di atas iman. Kemudian summaladina yalunahum kemudian mereka orang-orang yang datang setelahnya yakni disebut tabi'ut tabi'in. Orang-orang yang mengikuti tabi'ut tabi'in. Tiga generasi ini inilah yang dikenal dengan julukan salafus soleh salafus salih pendahulu kita dari kalangan orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita mendengar istilah salaf ataupun salafus soleh maka yang dimaui adalah tiga generasi ini secara mutlak. Yang barang siapa menginginkan kebahagiaan menginginkan kelurusan di dalam beragama, kembalilah kepada pemahaman mereka. Karena merekalah orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi Adallahu lahum jannatin tajri tahtahal anhar al-ayah. Orang-orang yang terdahulu dan pertama pama masuk Islam yakni para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik yakni tabi'in, tabi'ut tabi'in dan generasi yang tidak terjangkau sampai dengan Allah gandaki yang mereka mengikuti jejak para salafus soleh dengan baik. Mengikuti mereka dengan baik, maka mereka itulah yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga. Nah, sehingga tidak ada pilihan bagi kita kalau menginginkan dan mendambakan masuk ke dalam surga, melainkan harus mengikuti jejak mereka bukan mengikuti jejak selain mereka. Nah, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seorang muslim adalah orang yang mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam dan seorang muslim pula mereka itu orang-orang yang mengikuti jejak salafuna soleh pendahulu kita generasi sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in yang soleh dengan baik Nah, Masyiral muslimin rahimani wa Sehingga penamaan mereka berusaha mengikuti jejak salafnya, kadangkala diberi nama salafi. Maksudnya aku orang yang ingin berusaha mengikuti jejak salafuna soleh. Bukanlah kelompok, bukanlah suatu sekte, bukan pula suatu pemikiran namun merupakan suatu jalan yang untuk diikuti yakni mengikuti jejak salafus soleh sehingga tidaklah benar kalau ada seorang dikatakan salafi namun tidak mau mengikuti jejaknya para sahabat jejaknya para tabi'in jejaknya para tabi'ut tabi'in nah karena yang namanya Islam yang namanya semua yang terkait dengan Islam ini bukanlah pengakuan belaka namun adalah ilmu dan amalan barakallahu fikum maka di sini dibawakan dari Nuaim al-Mujmir yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat Nabi Abdurrahman ibnu Sakhrin aksaru sahabah riwayatan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Tiadalah orang yang membenci Abu Hurairah atau mengkritisi dan membarakallahu memfitnah Abu Hurairah melainkan mereka orang-orang yang ingin menghancurkan Islam ini. Karena kalau sudah dikritisi para sahabat, kalau sudah dikomentari, kalau sudah dijelek-jelekan, maka tiada lain kita akan menolak hadis yang dibawa oleh sahabat yang dikritisi tadi. Sehingga akhirnya hilanglah riwayat agama ini. Oleh karena itu termasuk prinsip yang harus kita pegang adalah apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan wasiat beliau yang agung. La tasubbu ashabi Janganlah kalian mengkritisi, mencela, mencerca sahabat-sahabatku. Fawallahi, demi Allah, lau anfaqa ahadum minhum misla uhudin zahaba. Kalau seandainya salah seorang di antara mereka berinfak satu emas sebesar gunung Uhud. Emas sebesar gunung Uhud. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Tidak akan bisa membandingi satu mut yang diinfakkan oleh sahabat Nabi bahkan separohnya saja tidak bisa menandingi. Sahabat Nabi memiliki kemuliaan. Kalau ada kekeliruan dari mereka manusiawi, namun mereka kaum yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sana ketika muncul orang-orang yang mencerca Abu Hurairah mencerca Aisyah dan sebagainya yakni dari kalangan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Syiah maka mereka adalah orang-orang yang ingin menghancurkan dan menjauhkan muslimin dari ajaran Islam kenapa? karena kalau mau menyerang Islam tinggalkan Islam tidak mungkin muslimin walaupun mereka mungkin orang yang hidupnya di jalanan maka mereka akan berontak namun dengan cara kamuflase, dengan cara konspirasi, dicerca para sahabat Nabi dijelek-jelekan hingga akhirnya kalau datang hadis dari sahabat yang dijelekan tadi mereka tolak. Hilanglah agama Islam ini. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Dan kalaulah kita membenci para sahabat, maka kita tidak akan mengetahui tuntunan yang benar. Karena mereka lah yang meriwayatkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna ummati sesungguhnya umatku yud'auna yaumal qiyamah akan diseru pada hari kiamat Ghurran muhajjalin dalam keadaan bersinar dan berkilat sinaran hinar tersebut memancar adanya sinar kenapa min atharil wudu dengan sebab bekas air wudunya berarti hadis ini menerangkan tentang keutamaan berwudu di antara keutamaan berwudu akan menjadikan orang tersebut bercahaya anggota-anggota tubuh yang itu merupakan anggota wudhu. Maka dari ini terbantahlah mereka orang-orang yang ingin membuat keraguan-raguan dan kerancuan yang mereka mengatakan kalau engkau tidak bertemu dengan nabimu bagaimana nabi akan mengenali engkau maka jawabannya adalah dengan bekas air wudhu tersebut. Ini merupakan barokallahu fikum. Kemuliaan, karunia yang Allah berikan kepada kaum mukminin, yaitu diberikan tahjil, kilatan cahaya, dan ghurrah, warna putih yang bersinar ketika mereka berwudhu sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali mengenali siapa umat beliau alaihi salatu wasallam Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dan di dalam hadis ini pula ada faedah bahwasanya termasuk sunnah di dalam berwudu adalah kita <clears throat> 6 menurut suatu pendapat yaitu menurut suatu pendapat adalah memperpanjang gurroh tadi tidak cukup pada mahalul fard saja dan dalam perkara ini ada khilaf dalam perkara ini ada ada khilaf yakni menyikapi bahwasannya ucapan Abu Hurairah yang menisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau mengatakan faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang ghurrah tadi, maka lakukanlah. Sehingga Abu Hurairah dikala berwudu, beliau ketika mencuci tangannya hampir-hampir sampai dengan pundak. Ketika mencuci kakinya hampir-hampir sampai dengan betis. Nah, karena harapan beliau berpegang kepada apa yang beliau pahami. Maka diperselisihkan oleh para ulama, apakah memanjangkan mencuci sampai dengan sini ataupun juga mem- ketika mengusap kepala harus basah dicuci sampai dengan basah. Nah, seterusnya maka berselisih para ulama. Di sana para ulama yang rajih dan yang dipilih adalah tidak atau bukan merupakan sunnah. Yang sunnah sesuai dengan tuntunan Nabi adalah mencukupkan mahalul fard batasan yang wajib untuk dicuci. Berarti siku. Tidak perlu sampai ke ke atas. Nah, cukup siku Nah, kaki sampai dengan mahalul fard atau ke atas sedikit di atas mata kaki. Ini demikian. Terus bagaimana dengan hadis Abu Hurairah? Bukankah ini ada hadis yang Abu Hurairah mengatakan ini adalah ucapan Nabi? Maka para ulama ahlul hadis setelah meneliti maka beliau menyatakan atau mereka mengatakan amma qauluhu adapun sabda ucapan faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk memperpanjang ghurrahnya tadi lakukanlah. Maka mereka para ulama setelah meneliti fahadihi ziyadah lafat tambahan ini adalah mudrojatun fil hadis merupakan lafat yang disisipkan ke dalam hadis Nabi bukan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun itu merupakan min kalam Abi Hurairah dari ucapan Abu Hurairah Nah, apakah Abu Hurairah berdusta? Jawabannya, beliau sahabat Nabi yang jujur. Kenapa barakallahu fikum? Apa istilah mudraj? Ya, hadis kalau mudraj ini istilah dalam ilmu hadis. Hadis kalau mudraj berarti lemah. Hadis mudraj gambarannya seorang meriwayatkan hadis. Di tengah-tengah periwayatan hadis tersebut kadangkala menerangkan maksud atau makna dari lafadz hadis tersebut Ternyata tolip orang yang belajar kepada dia tidak perhatian, tidak membedakan, tidak menulis adanya tanda kurung ataupun tanda sama dengan atau tanda petik langsung ditulis begitu saja. Ketika dia sudah mau menyampaikan kepada orang lain, dibaca semuanya. Sehingga yang menerima menyangka ini semua ucapan Nabi. Padahal ada yang disisipkan. Nah, ada yang disisipkan. Dan Orang yang pertama yang menyampaikan tidak tidak bermaksud untuk menyisipkan kepada ucapan Nabi, namun kadangkala perbuatan orang yang kurang perhatian. nam atau menyangka dia. Kadangkala mereka perhatian namun menyangka ketika dalam menulis langsung semuanya itu ditulis. Itu istilah mudroj. Itu istilah mud, mudroj. Sehingga kadangkala lafat yang dipahami oleh sang penyampai hadis tadi kadangkala disangka bagian daripada ha, hadis. Nah, maka yang seperti ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kadangkala ini ijtihad dari orang yang menyampaikan. Yang difahami sampai di sini, ya. Satu contoh, misalnya. Satu contoh sebagai misal dalam hadis ini Rasul hanya mengatakan Inna ummati yud'auna yawmal kiamati ghurran muhajjalina min asharil wudu. Rasul hanya menyampaikan sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan putih bercahaya mengkilat dengan sebab bekas air wudhu. Sudah selesai. Dipahami, oh kalau begitu kalau kita tambah sampai sini cahayanya akan bertambah, bertambah. Ya apa enggak? Difahami demikian? Ya. Maka kemudian Abu Hurairah membawakan manis tato aminkum lagu yutila fal yaf'al Barang siapa yang barokallahu fikum yang dia itu barokallahu fikum mampu untuk memperpanjang rohnya tadi lakukanlah lakukan lakukanlah ini ijtihad Abu Hurairah bukan kalamnya Nabi. Nah, maka di sini kalau begitu sunnah atau tidak pembahasan berikutnya. Kalau ini datangnya bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disunahkan atau tidak kalau begitu? Jawabannya tidak disunahkan. Kenapa? Karena yang namanya sunnah adalah apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au i'tiqadin baik berupa ucapan, perbuatan atau keyakinan. Nah, itulah yang namanya sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan, berupa perbuatan, keyakinan ataupun juga sifat ataupun akhlak beliau. Itulah sunnah. Adapun yang datang dari sahabat ini merupakan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat. Kalau itu bertentangan dengan apa yang datang dari Nabi, harus didahulukan dengan apa yang datang apa apa yang datang dari nah, Nabi. Sebagai contoh dalam hadis ini, Abu Hurairah di dalam mempraktekkan wudhu, maka beliau mencuci tangannya sampai dengan hampir pun pundak. Karena beliau memahami kalau begitu barang siapa yang mampu untuk memperpanjang laku lakukanlah. Nah, apakah kita mengikutinya? Jawabannya tidak. Karena Nabi ketika berwudu hanya dengan sampai dengan siku. Nah, di sini. Loh bagaimana dengan ini? Ya kita katakan itu tambahan dari Abu Hurairah yang merupakan kadangkala penjelasan atau pemahaman hadis. Sementara sahabat yang lainnya tidak dinukilkan. Nah, dari mereka perbuatan yang demikian. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, seandainya itu benar dari Abu Hurairah perbuatannya demikian, maka kita katakan sunnah yang datang dari Nabi lebih didahulukan daripada ijtihad pendapat siapapun mereka kalau bertentangan dengan sunnah. Contoh yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aful liha wa syarib." Dalam riwayat yang lain, "Ahful liha." Dalam riwayat yang lain, "Arbul liha." Dan seterusnya. Rasulullah mengatakan panjangkanlah jenggot, biarkanlah jenggot, peliharalah jenggot. Ini demikian. Ini perintah Nabi, khaliful majusa, selisih orang-orang majusi. Maka datang riwayat yang menyatakan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Siapa Ibnu Umar? Siapa sahabat nah? Nabi. Beliau tatkala tahallul dari ihram, maka beliau memegang jenggotnya satu genggam, apa yang lebih dari satu genggam beliau potong. Nah, maka bagaimana kita menyikapi yang demikian? Sunnah Nabi tidaklah dikaitkan segenggam atau dua genggam. Nah, berarti kalau begitu mengedepankan sunnah lebih utama. Dan kita katakan itu adalah ijtihad Ibnu Umar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, idaj hakimu, faasoba falahu ajron falahu ajrun wahid. Kalau seorang yang hakim yang memiliki ilmu kemudian juga bijak orang tersebut mengetahui seluk-beluknya kok dia berijtihad kayaknya hukumnya seperti ini. Ternyata benar maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala kesungguh-sungguhannya di dalam mencari yang sesuai dengan sunnah yang kedua pahala sesuai dengan sunnah itu sendiri. Namun kalau keliru, maka mereka mendapatkan satu pahala saja, pahala kesungguh-sungguhan. Dan tidak boleh bagi kita mengikuti ijtihad para sahabat ataupun siapapun juga yang berselisih dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau mau berbicara tentang pendapat sahabat, maka itu banyak. Itu banyak. Namun kewajiban kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini difahami di sini. para kalafikum. Contoh yang lainnya. Dinukilkan di sana tentang bagaimana ya hukum mut'ah, kawin mut'ah, kawin kontrak maka ada yang membawakan, oh ini ada pendapatnya Ibnu Abbas, pendapat na sahabat Nabi yang membolehkan kawin mut'ah. Mutadawalah terus diriwayatkan. Oh boleh, boleh, boleh, boleh. Namun ternyata orang tersebut tidak jujur. Kalau jujur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khaybar telah mengharamkan yang namanya nikah mut'ah. Dan hadis tersebut diriwayatkan dan disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, putra paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dieluk-elukan oleh orang-orang Syiah yang mereka katanya mengeluk-elukan Ali. Namun ternyata ketika Ali meriwayatkan larangan kawin mut'ah, mereka menolaknya, menunjukkan mereka bukan orang-orang yang jujur. Nah, lah ini hadis yang melarang ini menghapus pembolehan tentang kawin mut'ah yang pernah dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesaat saja. sesat sesaat. Kemudian diharamkan kembali. Nah, ternyata ada pendapat Abdullah Ibn Abbas, maka mereka mengatakan, oh saya berpegang dengan pendapatnya sahabat. Apakah kita benarkan? Tidak. Kenapa? Karena itu ijtihadnya para sahabat yang barangkali saja mereka ketika berpegang dengan pendapat tersebut belum mengetahui tentang penghapusan hukum bolehnya. Nah, sehingga di sini seorang di dalam beragama harus jujur, harus mencari bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan. Tidak terus berpegang yang penting ada pendapat, yang penting ada pendapat tidak demikian. Nah, namun hendaknya bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan. Itu prinsip yang benar. Sehingga para imah, apakah Imam Abu Hanifah, ataukah Imam Syafi'i, ataukah Imam Ahmad dan sebelumnya Imam Malik rahimahumullahu jami'an. Mereka yang dikatakan a'immatul madzhab tokoh-tokoh utama dalam madhab-madhab, mereka sepakat ida sohal hadis fahuwa madhabi kalau hadis itu sahih maka itu adalah madhabku Abu Hanifa mengatakan la yahillu li ahadin an ya'khudha min qawli illa ayyandura min aina na'khud tidak halal bagi seorang pun mengambil pendapatku kecuali dia harus melihat atas dasar apa aku berpendapat seperti ini. Dasarnya apa? Ini wasiat dari Abu Hanifah. Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, "Idza wajadta qawli mukhalifan hadisan sahih" Kalau engkau mendapatkan pendapatku berselisih dengan hadis yang sahih, fadribu qawli qauli haitul hait, lemparkan ucapanku pendapatku tadi ke balik tembok, sudah dibuang. Fakhud zalikal hadis, ambillah hadis tersebut. Ini Imam Mal, Imam Syafi'i Imam Malik pun mengatakan demikian. Kulluna yukhat min qawlihi wa yurad illa sahibah hadal qabr. Setiap kita masing-masing kita bisa diambil ucapan pendapatnya, bisa ditolak kecuali penghuni kuburan ini menunjuk kepada makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini demikian. Alimamu Ahmad juga demikian semakna Beliau mengatakan ajaban qaumin arafal isnad. Sungguh sangat mengherankan suatu kaum yang dia mengenal urutan hadis. Kemudian dia lebih mengedepankan pendapat Sufyanain, Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, keduanya ulama tokoh besar di zaman beliau. Mengherankan yang seperti ini. Padahal yang diperintahkan supaya kita mengikuti sunnah bukan mengikuti individual dari manusia. Tidak boleh kita mengikuti mereka kecuali ada dasar dalil pijakan yang benar. Sehingga di sini kalau ternyata mereka membawakan dalil ditinjau seperti sekarang kan ada dalilnya. Ternyata setelah dicek oleh ahli hadis ternyata riwayat yang menyatakan barang siapa yang mampu untuk memperpanjang kurohnya tadi adalah mudrojah merupakan sisipan yang disisipkan dari ucapan Abu Hurairah loh kok bisa dikatakan hadis ya barangkali saja tadi sehingga di sini faedah bagi kita yang belajar kalau belajar tidak boleh ngantuk kenapa karena kalau ngantuk tadi gurunya menerangkan ini maksudnya demikian demikian ditulis utuh jadi seolah ini ha hadis namanya mudroj, Namanya mud mudroj. Kalau rawi yang meriwayatkan hadis mudroj maka jadi dhaif riwayatnya, lemah dihukuminya. Nah, namun para ulama mereka menyeleksi, dikumpulkan semua riwayat akan ketahuan mana yang asli, riwayat yang murni dari Nabi, mana yang merupakan sisipan. Siapa yang menyisipkan akan ketahuan dari zaman ke zaman seterusnya. Nah, ini masyiral muslimin rahimani wa seluk-beluk sekilas tentang ilmu hadis. Nah, oh jadi tidak segampang itu ya. Kita meriwayatkan hadis, oh ini ada hadisnya, ya diteliti. Dan dari sinilah ahlus sunnah wal jamaah mereka dikatakan orang-orang yang selamat karena ingin selalu berpegang kembali kepada sunnah yang murni. Nah, barakallahu fikum. Maka masyiral muslimin rahimani warahmatullah. Dengan demikian, yang sunnah atau yang wajib di dalam berwudu adalah sebatas mahalul fard, tempat yang diwa, diwajibkan. Tidak berlebih-lebihan mujawazatu mahalil fardi. 6. Dan inilah yang rojih, yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yaitu tidak disunahkan untuk sampai dengan sini atau sampai dengan ke, ke atas. Nah, jadi kalau mengusap juga tidak perlu. Nah, tidak harus basah, cukup mengusap. Sudah demikian. Nah, kalau rambutnya panjang, oh berarti dipanjangkan. Tidak. Nah, cukup. Nah, ini demikian. Ini yang sunnah. Nah, barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mungkin itu sekilas apa yang bisa kita petik dari hadis Nu'aim al-Mujmir. Maka melengkapi dari pembahasan sunnah-sunnah wudhu, di sana ada beberapa sunnah-sunnah yang belum disebutkan dalam pelajaran kita. Maka mungkin kita meringkas poin-poinnya saja. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqhil Muyassar halaman 35 pada cetakan kami. Disebutkan sunnah-sunnah wudhu. Hunaka af'alun yustahabbu fi'luha indal wudhu. Di sana ada beberapa amalan yang disunahkan untuk dilakukan ketika wudhu. Wa yu'jaru 'alaiha man fa'alaha dan akan diberi pahala orang yang melakukannya Wa man tarakaha fala haraja alaih. Barang siapa yang meninggalkan tidak melakukannya, maka tidak ada dosa atasnya. Wa tusamma hadhil af'al bisunanil wudu. Dan perbuatan ini, amalan-amalan ini disebut sunnah-sunnah dalam berwudu. Sunnah-sunnah dalam berwudu. Nah, yang pertama, di sini disebutkan ada delapan. Yang pertama, atas miyah fi awalihi. Mengucapkan bismillah pada awalnya. Mengucapkan bismillah pada awalnya sebelum wudhu. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Hakim serta yang lainnya. Rasul mengatakan la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak ada wudu, tidak sah wudunya orang yang tidak menyebut asma Allah atas wudu tadi. Hadis ini kalau sohih maka ini memberikan faedah bahwasanya mengucapkan bismillah adalah wajib namun ternyata hadis ini lemah. Walaupun banyak jalan-jalannya, namun ternyata setelah dikumpulkan oleh para ulama, hadis ini hadis yang lemah. Sehingga tidaklah memberikan faedah wajib. Hanya afdoliyah saja. La wudu'a yaitu tidak ada kesempurnaan wudu' bagi orang yang tidak menyebutkan bismillah. Jadi sunnahnya mengucapkan bismillah. Tentunya kalau wudhunya bukan di kamar mandi. Kalau di kamar mandi wudhunya misalnya mau mandi janabah, wudhu dulu ya tidak mengucapkan bismillah karena ini tempat yang tidak layak untuk diucapkan kalimat thayyibat. Nah, sehingga wudhu yang afdol ya di luar kamar kamar mandi. Nah, demikian. Kecuali kalau mandi jana, jana janabah. Nah, <clears throat> yang kedua, sunnah yang kedua, asiwaku koblah au indahu. Bersiwak terlebih dahulu sebelum wudhu atau ketika mau wudhu. Bersiwak, siwak itu adalah seorang menggosok-gosok giginya dengan batang kayu. Yang paling afdol kayu arok. Ini yang paling afdol. Kalau tidak ada boleh dengan kayu apapun, dengan faedah bisa membersihkan kotoran dan menghilangkan bau mulut. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan laula nasuko ala ummati la amartum bisiwak ma kulli wudu. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al Bukhari, beliau menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalaulah tidak memberatkan atas umatku, maka niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak bersama setiap kali mau wudhu. Setiap kali mau wudhu hendaknya ber, bersiwak. Kalau tidak membe, memberatkan. Ucapan Nabi laula an asyuko kalau tidak memberatkan menunjukkan itu adalah sunnah bukan wajib. Adalah sun sunnah bukan wajib. Yang ketiga daripada sunnah-sunnah wudhu Ghuslul kaffaini salasan Mencuci kedua tangannya yaitu telapak tangannya salasan fi awalil wudhu tiga kali sebelum wudhu dicuci tiga kali enam sebelum wudhu berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang telah kita baca Sebelumnya tentang sifat wudhunya Nabi. Dicuci tiga, tiga kali tangannya. Hukumnya apa? Sunnah. Termasuk sunnah juga al-mubalaghatu fil matmatati wal istinsyaq li ghairi shaim. Bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur dan menghirup air, memasukkan air ke hidung ketika berwudu bagi orang yang tidak berpuasa bagi orang yang tidak berpuasa. Berdasarkan hadis Lakit ibn Sabirah, Rasulullah mengatakan, "Babalik Filistin syak illa antaku masoima." Maka bersungguh-sungguhlah engkau di dalam istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, kecuali kalau engkau dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan disohikan oleh Syekh Al-Albani dalam Sohih An-Nasai nomor 85. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun istinsyak itu sendiri hukumnya wajib. Namun mubalaghah. Nah ini apa temenan? Namanya temenanan gitu ya. Semakin apa namanya? mubalaghah. Artinya demikian, bersungguh-sungguh di dalam menghirupnya ini adalah sunnah. Kalau istinsyak memasukkan air ke hidung itu adalah wajib wajib. Nah, yang wajib. Nah, lebih dari itu ini adalah sun sunnah. Kalau tidak berpuasa, sehingga orang yang berpuasa tetap sekedarnya, tetap seke, sekedarnya, karena hukumnya wa, wajib. Barokallahu fikum. Kemudian yang keempat atau yang kelima, adal kuwatahlilul lihyah al kathifah bilma hatta yadkhulal ma'u fi dakhiliha yaitu adalah adal menggosok menggosok-gosok demikian dal kasih kita ya dikusuki ya dikusuk dan juga at-takhlil menyela-nyela al-lihya al-kathifah jenggot yang lebat menyela-nyela jenggot yang lebat nah sehingga menjadikan air air wudhu tersebut bisa masuk ke dalam sampai dengan kulit daripada jenggot tersebut yang jenggotnya lebat bagaimana patokan jenggot yang lebat yaitu jenggot yang sampai menutupi kulitnya sehingga tidak nampak kulit tersebut endal muwajah ketika kita berhadapan-hadapan seperti misalnya Pak Hamid sedikit sini ya termasuk tebal kalau saya tipis nah masih kelihatan juga beliau nah seterusnya lah ini termasuk tebal lah sunahnya bagaimana berarti di nah sela-sela supaya air bisa mah masuk nah dulu ketika belajar sebenarnya saya tanya kepada Syekh Syekh bagaimana cewek oh kamu itu dicuci bukan di sela-sela karena apa tipis demikian ya <laughs> karena tipis ya dengan jadi demikian ya jadi ini kalau kasifa, lihatlah apa dalilnya? Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perbuatan Nabi. Oh, Nabi punya jeng jenggot. Nah, Nabi punya jenggot kalau begitu. Nah, bahkan beliau jenggotnya panjang. Jenggotnya pan panjang. Ini demikian. Fa innahu kana idza tawaddaa yud yudalliku dhira'aihi. Karena beliau kalau berwudu beliau yudalliku me mutar mutarkan diraihi kepada diroknya yaitu siku sikunya ini nah, sudah karena khawatir nah ini kan ada tekokan ya ada tekokan kata nah demikian kanu maka beliau nah, nah demikian artinya ini cukup dalak seperti ini ini hukumnya sunnah namun kalau di sana menjadikan air tersebut tidak akan sampai kepada kulit kecuali dengan dalek dikusuk tadi maka dalek menjadi wajib misalnya nuwun sewu orang yang busik kadang kala kalis ya iya apa enggak langge Langgih dengan ngatan nggih. Maka bagaimana tidak cukup sekedar nah, namun itu harus di Nah, gini, biar kena. Artinya demikian ya. Ini nuwun sewu loh ya. Bukan anu kita biar paham, biar orangnya tidak Keliru asal, oh saya sudah dicuci enggak, namun harus di. Nah, kenapa? Karena musik. Ini sebagai misal, sebagai misal ya. Iya. Nah. nah, ya itu artinya artinya demikian ya. Lah ini tadi, kalau air tidak bisa sampai kecuali dengan dalak, maka dalak itu wah, wajib. Gambaran yang lainnya airnya sedikit berwudu, kain tidak pas. Ini nggak keluar semua, berarti harus tidak dalek. Nah, hukumnya apa? Wah, wajib ketika itu. Namun kalau sekedar ini airnya besar sudah sampai maka ini sunnah dengan da dalek tadi. Nah, barakallahu fikum. Lah ini yang kelima, yang keenam. Takdimul yumna alal yusra fil yadaini warijlaini, mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri ketika mencuci tangan dan kedua kakinya. Oh, jadi kanan dituntaskan dulu walaupun tiga kali walaupun tiga kali ini hukumnya apa sunnah sehingga kemarin yang bertanya bagaimana kalau selang-seling sah apa tidak sah namun dia meninggalkan yang sunnah bagaimana kalau sunnah dapat pahala tambahan berarti yang kanan dulu baru yang ki kiri nah berdasarkan hadis Aisyah yang telah kita baca kemarin kemudian yang ketujuh taslisul ghusli fil wajhi wal yadaini wa rijlaini yaitu mencuci tiga kali pada wajah kedua tangan dan kedua kaki mencuci tiga kali pada wajah kedua tangan dan kedua kaki hukumnya sunnah karena yang wajib adalah satu kali satu kali berdasarkan hadis Abdullah ibni Abbas riwayat Bukhari Adapun tiga kali ini adalah sun sunnah. Sehingga mungkin barangkali suatu ketika musim sangat dingin atau air sedang kemarau susah. enam atau cuma sedikit ya kita bisa berwudu satu kali satu kali atau bahkan sekalipun air itu banyak namun kita ingin menghidupkan sunnah maka juga sah wudu satu kali satu kali namun yang sempurna dan sunnah adalah mencuci tangan, kedua kaki, serta barokallahu fikum, yakni wajah kita tiga kali tiga kali. Ini yang sunnah. Ini yang sun sunnah. Sehingga demikian. Ini sunnah berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka hadis Nanti kalau yang ingin melihat rujukan, Nabi berwudu satu kali satu kali semuanya riwayat Bukhari di nomor hadis 157. Kemudian 158 dua kali dua kali 159 tiga kali tiga kali. Nah, Lihat pada kitab Sahih Bukhari. Oh iya. Jadi tadi menunjukkan yang wajib adalah satu satu kali. Difahami ya sampai sini. Kemudian yang kedelapan terakhir adalah berzikir dengan zikir yang disunahkan setelah wudhu. Ini yang belum dibahas dalam pelajaran kita, yaitu berzikir, berdoa setelah wudhu. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Omar radhiyallahu anhumah Beliau menyatakan ma minkum min ahad tidaklah salah seorang di antara kalian yatawaddau yang berwudu fayusbighul wudu'a dan dia menyempurnakan wudunya. Suma yaqul kemudian berdoa. Inilah doanya. Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ini doanya sampai di sini. Illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min Zikirnya itu. Doanya dilanjutkan boleh Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Keutamaannya dibukakan baginya pintu surga yang delapan dan dia boleh masuk dari pintu mana dia sukai. Ya. Ada yang belum hafal dikir setelah wudu. Salah hafal semua ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doanya Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Tidak usah mengusap wajah tidak mengapa. 6 karena ini zikir, jadi cukup Allahumma jalli sambil berjalan, sambil dia duduk tidak mengapa, sambil dia berdiri tidak mengapa. Namanya zikir, tidak mengharuskan orang tersebut diam. Nah, namun zikir itu yang paling pokok di hati. Kalau memang harus diucapkan maka diu, diucapkan dengan lisan sebatas apa yang dituntunkan. Sebatas apa yang dituntunkan. Ini wallahu taala alamu biswab ini mengakhiri kitab mengenai pembahasan sunnah-sunnah wudhu. Dan dalam pertemuan yang akan datang insya Allah akan kita pelajari tentang pembatal-pembatal wudhu. Demikian pula sekilas tentang tat ini cara berwudhu ketika memakai kaos kaki. Nah, ini wallahu taala alamu biswab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari di sore hari ini dan semoga Allah menjadikan kemanfaatan apa yang kita pelajari ini bagi diri-diri kita membuahkan amalan yang soleh yang diterima oleh Allah Ta'ala amin sallallahu ala muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilahi lantastaghfiruka wa tubilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh